Amin. Amin. hadir pada kesempatan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus setelah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang tidak putus kepada kita semua, perkenankan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Aniosan dengan semua pengurus yang berkhidmat di dalamnya pendiri pewakil dan semua yang terlibat di dalam perkhidmatan Yayasan Danusa. Saya berterima kasih pada malam hari ini diundang diminta datang ahal masyarakat saya teruskan bapak bahwa Ma'ajul ukhuwah untuk NKRI. NKRI adalah hasil dari perjuangan para ulama. Dan para ulama tidak mungkin berjuang untuk sesuatu yang tidak diyakini mengandung nilai korban atau takarun kepada Allah Subhanahu wa taala. dirawat kursi biar kayak apa lagi hati-hati buruknya NKRI eh, Bapak Ibu Saudara sekalian seperti yang diingatkan dan diajarkan oleh para guru kita dan para masyarakat kita tokoh-tokoh Islam para pimpinan-pimpinan pondok pesantren khususnya yang yang asal yang asal qabla al-istiqlal wa ba'da khususnya para ulama yang hidupnya itu di dua masa yaitu sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan maka para guru kita itu fasih menjelaskan kepada kita bahwa NKRI ini adalah buah perjuangan dari seluruh elemen bangsa yang di dalamnya itu ada para masyarakat ada tokoh-tokoh umat ada santri-santri di seluruh pondok pesantren dan seluruh elemen umat berjuang bersama. Dan sekali lagi karena para masyaih kita adalah orang-orang yang mengamalkan betul salah satu dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma di antara tanda keelokan Islam seseorang dia tinggalkan apa saja penting-penting. Maka ketika para ulama kita berjuang untuk kemerdekaan dalam periode yang panjang dan lama sekali, hampir dalam setiap abad, bahkan kalau kita potong setiap abad itu menjadi dekade, bahkan menjadi dasawarsa, kita akan menemukan nama para ulama sebagai pejuang-pejuang bangsa. Karena keyakinan bahwa apa yang diperjuangkan ini adalah satu perubahan kepada Allah. Menegakkan keadilan. Membebaskan umat dari keterjajahan. Membangun satu konsensus suatu umat suatu bangsa yang di dalamnya diatur dengan kesepakatan yang menghormati hak dan martabat kemanusiaan dengan baik, dengan kebebasan. Karena keyakinan itulah, maka mereka, para masyarakat kita dan para penjual kita menjadi orang-orang yang ada di Maka buku-buku sejarah mengajarkan dua teriakan yang tidak pernah terpisah, yaitu Allah Akbar dan Merdeka. Kalau ada di antara kita, mungkin ada satu dua anak bangsa Mudah-mudahan kita terus khusnuzon karena kurang membaca sejarah. Lalu mencoba memisahkan antara merdeka dengan Allah. Bahkan ada juga dan kita sekali lagi khusus mungkin karena kurang membaca sejarah tidak hanya memisahkan bahkan berupaya untuk meletakkan secara diametral secara kontradiktif dihadapkan kalau merdeka berarti nasionalis. Kalau Allah Akbar berarti bukan nasionalis. Kalau itu ada, tugas kita bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara untuk meletakkan sesuatu pada tempat untuk menjelaskan sesuatu yang sama entah samanya itu karena memang kita kurang memeliharanya atau sama itu karena memang disamar-samarkan kita jelaskan Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, ekspresi dari kekokian keyakinan para ulama bahwa berjuang untuk bangsa itu berarti berjuang untuk bahwa bangsa Indonesia ini adalah hasil dari perjuangan dan memperjuangkan bangsa inilah umat adalah takarub kepada Allah para ulama mengatakan ada al Kiai Haji Wahab Hasbullah dikekalkan perjuangan itu dalam hasbi Hukum Watan bukan hadis tapi itulah ungkapan yang lugas tegas tidak ada keraguan sama sekali dalamnya bahwa cinta pada tanah bumi Allah yang kita ingat ini yang Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita di atasnya dan dititipkanlah rezeki oleh Allah kepada kita melalui perut bumi ini kita memiliki satu udara yang beredar dan berputar di bumi mencintai bumi Allah yang diamanahkan seperti itu miliknya bagian dari keimanan di ujung timur ada orang Syekh kebetulan guru saya orang guru Kiai Muhammad Zain bin Abdul Majid untuk mengetahkan bahwa berjuang untuk bangsa itu juga adalah perjuangan agama organisasi dan wadah perjuangan yang dibangun oleh beliau dinamakan Nahdlatul Ulama. Kebangkitan kita, Ahli, Kiai Haji Wahab Rasulullah Hukul Watan Minal Wan Guru Zainuddin Nahdlatul Ulama dan banyak para kiai-kiai para masyarakat di setiap sudut republik ini dengan bilisanul hal atau bilisanul maqal dengan ungkapan-ungkapan verbal dalam pengajian-pengajian tulisan-tulisannya di buku-buku yang dicetak maupun tidak dicetak atau bilisan halnya yaitu dengan dukungannya sepenuh hati terhadap republik ini semuanya itu ekspresi bahwa bangsa ini NKRI ini adalah hasil perjuangan para ulama berjuang untuknya adalah ibadah kepada Allah dan ketika dia lahir dia adalah nikmat yang harus dijaga dengan sekuat-kuatnya. Panikmatu tukau biluha masuliyatun. Setiap nikmat itu terkandung di dalamnya tanggung jawab. Maka kalau konteks inilah sebenarnya kita hidup sekarang ini yaitu untuk menunaikan amanah tanggung jawab dan nikmat dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa Madhuratun isilatil jafi bentuknya plural untuk menunjukkan bahwa ragam amanah dan tanggung jawab kita di dunia ini sangat kompleks. Satu di antaranya sebagai bangsa amanah kolektif kita adalah NKRI. Iya. Maka para guru kami dulu di Lombok bahwa pada 1942 sampai 1945 itu kitab-kitab di pesantren itu dan ada apa cerita kita orang berkali belajar untuk menggunakan bangku lucu orang mengasah dari bangku di mana-mana kotor besi-besi kemudian ditempa dan dibentuk menjadi alat pertahanan itu kontribusi yang Kenapa kita disingkirkan? Kenapa batu runcing yang diruncingkan? Kenapa besi-besi tempat untuk menjadi produk, untuk menjadi alat-alat perjuangan? Karena pada saat itu, itulah prioritas yang utama. Baca kitab bisa kapan saja, tapi Belanda di depan mata tidak bisa dihadapi hanya dengan sekedar berdoa, harus ada upaya bisa kita berjuang itu orang tua kita dan para guru dulu. Maka bagi kita bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita sepakat bahwa negara ini adalah hasil dari perjuangan para ulama disampaikan kepada kita sebagai amanah untuk kita isi dan kita ekor kanan. Kita bangun dengan nilai-nilai yang baik. Nah disitulah peran kita semua. Itulah peran yang dimainkan oleh para habaib dengan tauhidah dan isyarat peran dari guru-guru kita dengan pimpinan bimbingannya peran dari yayasan al dengan perkhidmatan keumatannya peran dari ibu-ibu dengan terus membangun pemahaman Islam yang baik yang sifatnya praktis yang bisa diamalkan yang membuat kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah harian kita dengan baik sambil membangun sikap silaturahmi di majlis-majlis lain Demikian pun anak-anak muda dan kita semua bekerja bersama-sama membangun negara kita dengan niat ibadah kepada Allah. Saya pikir kalau konsumsi sederhana ini kita pahami maka tidak ada sedikit pun di dalam kepala kita ada syubhat, ada kesamaran, ada pikiran yang miring tentang negara bangsa yang namanya NKRI ini serta hubungannya dengan Islam dan umat Islam. Bapak-bapak dan Ibu hadirin dan hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mengingatkan kita tanggung jawab kita ke depan dan mari kita Bapak Ibu menemukan salah satu tafsiran dari Pak Ulama ketika menjelaskan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yushiku an ada alaikum berbuang kama ada al akalatu ila qasdiha jadi menafsirkan tentang hadis yang hakiahnya itu artinya hampir-hampir sudah hampir tiba di mana banyak sekali kelompok-kelompok yang tidak suka kepadamu itu bersama-sama mengurung, meng mengepung kemudian ingin mengambil bagian ketika umat Islam sudah tidak lagi menyuarakan yang benar apa yang benar katakan itu tetapi mengatakan kebenaran sebagai kebenaran dalam Islam ada caranya apa caranya dirangkum oleh Allah Subhanahu wa taala udhu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati itu dakwah kita. Dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dan kalaupun kita argumentasi, sampaikanlah argumentasi Anda dengan kesempurnaan. Yang kedua, dana tidak ada optimisme dan tidak ada harapan. Setiap orang berpikir nafsi-nafsi. Tidak lagi berpikir tentang apa yang harus dia kerjakan sekarang agar republik ini 20-30 tahun menjadi semakin kuat. Sehingga anak-anak kita sekarang yang umurnya 3-4 tahun nanti pada saat mereka sudah 20-30 tahun mereka akan menemukan Indonesia yang lebih baik dari segala sisi untuk mereka. Jika bisa mereka membangun mereka lebih Tidak ada cita-cita itu. Semua berpikir tentang hari ini, saat sekarang, dan untuk hal yang baik. Dan kalau ini terjadi, kata Pak ulama, habis itu akan orang akan ramai-ramai memerototi kita dan mencari apa yang terbaik dari kita untuk diambil seperti orang yang lapar hidangan yang besar untuk mereka nikmati sampai habis. Oleh karena itu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, eh, mari kita membangun kesadaran kolektif. Republik ini amanah Allah. Karena amanah Allah tidak ada kata menelantarkannya, membiarkan. Kata para ulama, konsep yang paling sederhana dari amanah itu seperti wanita kalau orang menitipkan kepada Anda seperti kata dalam ini, kalau orang menitipkan kepada Anda satu buah sepeda motor dalam keadaan layak pakai, bisa digas, remnya bisa jalan, bannya juga masih bagus, maka pada saat Anda mengembalikannya, minimal seperti keadaan pulang Anda bisa kembali. Indonesia ini kita terima dari Allah dalam keadaan baik. Maka ketika kita diamanahkan, memastikan pengelolaan kita sepanjang hayat kita dari generasi ke generasi bisa memastikan bahwa pada saatnya ketika Indonesia ini kembali kepada Allah dia kembali dalam keadaan yang baik sebagaimana kita menerima amanah mana-mana dengan Allah SWT pokok malam biswa mudah-mudahan ini sekedar menyegarkan kita semua untuk uh, kemudian kita sadar bahwa kontribusi sebaik-baiknya untuk negara yang kita cintai ini dan insya Allah insya Allah sebagaimana hadis yang ada di dalam Al-Arba'in Nawawiyah yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari hadis yang pertama apa itu dinamakan a'malu dunia semua kerja-kerja kita individual ataupun kolektif selama dia konstruktif dan menghadirkan kemanfaatan dan niatkan karena pela paciência da morte.